Bismillah. Innalhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min sururi anfusina. Wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah falamudillalah. Wa man yudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah. وحده لا شريك wa وأشهد anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini hari Rabu 17 Maret 2021 bertepatan dengan 4 Syakban 1442 Hijriah kita lanjutkan ba'dal asr di Ma'had Mukbil Al-Wadi'i kajian di Fakultas Ilmu Fiqh dalam pembahasan kita Al-Akhbar As-Sahihah di ahkam siang Ramadan. Yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada sesi 85 masih di bab yang ke-9 bab yang rajih adalah perkara-perkara yang dimakruhkan. Maka telah kita masuki enam perkara dari perkara-perkara yang rajih adalah makruh. Maka sekarang kita masuk kepada perkara yang ketujuh dan perkara yang kedelapan. Namun setelah itu dipersilahkan kepada ikhwanuna untuk mentasmi dari matan barakallahu fikum. Bismillah. Qala al-muallif fi kitabihi al-akhbar as-sahihah di ahkami siyami Ramadan di sesi yang ke 85 kita masuk kepada perkara yang ke-8 dan perkara yang ke-9 dari perkara-perkara yang makruh. Qalal mu'allif al-amru tsamin perkara yang ke-8 al-qublah wal mubasyarah. In lam ya'man ala nafsihi wuku mufsidin minal jima. Mencium istri dan bermesraan dengan istri dengan syarat dia tidak bisa menguasai perkara-perkara yang menyebabkan dirinya masuk kepada hubungan intim yang harus kafarah padanya. Maka di perkara yang kedelapan ini dari makruhat asyam dari perkara-perkara yang dimakruhkan seseorang yang mana dia berpegangan dengan istrinya ataupun mencium istrinya di siang Ramadan ataupun lebih dari itu namun dia tidak bisa menjaga dirinya dari syahwatnya dan ditakutkan untuk masuk kepada perkara al-jima maka hukumnya makruh karena akan membahayakan kepada orang tersebut. Adapun ucapan penulis al-qublah wal mubasyarah makna al-mubasyarah telah kita lewati di pelajaran yang lalu di qaulihi fi qaulihi ta'ala fal'an basyiruhunna tentang permasalahan al-jima' fi nahari Ramadan maka makna mubasyarah ataupun fil ayah fal'an basyiruhunna ay jami'uhunna di dalam ayat ini datang penghalalan dari Allah di malam Ramadan untuk menghubungi istrinya dan telah ditafsirkan oleh para ulama makna ayah fal'an basiruhunna makna mubasharah asalnya adalah hanya sekedar pertemuan antara laki-laki dengan perempuan. Namun di dalam Al-Quran, Al-Kinayah dimasukkan padanya fal'an basyiruhunna, maknanya bukan hanya berpegangan dan pertemuan, tetapi bahkan berhubungan intim. Maka oleh sebab itu Imam At-Tabari di dalam tafsirnya Fa amal mubasharah fi kalamil Arab fa innahu mulaqatu basharah bi basharah. Maka asal dari ucapan Arab mubasharah adalah seperti berpegangan tangan antara laki-laki dengan perempuan. Wa basratu rajul jildatahu azahirah. Maka memegang laki-laki kepada perempuan ini dinamakan mubasharah. Namun di Al-Qur'an fi qoulihi ta'ala Fal'an basyiruhunna bimakna al-jima. Tidak hanya berpegang tangan saja antara laki-laki dengan perempuan. Dan ini telah ditafsirkan oleh As-Salafus Saleh. Telah datang terdahulu dari Atar Ibni Abbas. Fikolihi ta'ala fal'an basiruhunna. Fala Ibn Abbas hunna. Wa qala al-mubasharah al-jima. Lakin Allah karimun yukanni. Maka Allah Jalla wa'ala memberikan di sini kinayah. Itu asal dari ayat fal'an basyiruhunna. Namun ucapan kita di sini al-qublah wal mubasarah maknanya bukan diitlakkan kepada jima tetapi kembali kepada lugatil arabiyah. Maknanya di sini adalah al-lams bilyad. au iltaqo al-basharain. Pertemuan antara dua tangan, dua kulit dan sebagainya. Maka ini adalah asal dari makna al-mubasyarah dan ini yang diinginkan. Jika di siang Ramadan bertemu laki-laki dengan perempuan, kemudian saling memegang, maka bisa masuk kepada perkara yang makruh. Di mana wajah makruhnya? Wajhul karohah mafhum min qawlihi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang disebutkan oleh penulis dari Aisyah yang mutafakun alaih. Berkata Aisyah, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yuqabbilu wa yubashiru wa huwa saimun wa kana amlakukum li irbihi. Inilah poin pendalilan yang dijadikan oleh penulis dalam permasalahan al-makruh. Di mana berkata Aisyah dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu. Dia mencium wa yubashiru dan memegang wa huwa shaim dan Nabi puasa. Dia memegang istrinya dan mencium istrinya. Wa kana amlakakum li irbihi. Dan ini poin pendalilannya bahwa dulu Nabi orang yang paling menjaga atas dirinya dari perkara-perkara yang diharamkan masuk kepada hubungan intim di siang Ramadan yang harus membayar kafarah padanya. Maka di sini wajhul karahah di hadis mafhum min qaulihi in lam ya'man ala nafsi. Di beberapa riwayat disebutkan seperti itu. Jika dia tidak bisa menjaga dirinya ataupun dengan lafaz amlakakum liirbihi. irbihi. Makna amlakakum liirbihi irbihi al-irbah ay al-hajah. Maka di hadis Aisyah disebutkan amlakakum liirbihi irbihi ay lihajatihi. Sehingga maknanya di sini bahwa Nabi Muhammad SAW kana aglabakum lihawahu wahajatihi. Ay karena yamliku nafsahu wa Maknanya bahwa Nabi dulu di saat berpuasa di bulan Ramadan dan yang lainnya dia mencium istrinya dan memegang istrinya namun amlakakum li irbihi. Nabi paling kuat menjaga sahwahnya Sehingga di sini mafhum al-mukhalafah jika seseorang yang tidak kuat untuk menjaga syahwahnya pengantin baru dan sebagainya misalnya maka dia lebih baik untuk menjauhi istrinya dahulu. Di siang hari sibukkan dengan membaca Al-Qur'an, kemudian pergi ke masjid mengajar ataupun belajar murajaah. Yang jelas kalau ditakutkan dia datang kepada istrinya duduk dengan istrinya nanti ada kopslet listrik tegangan tinggi, maka lebih baik dia untuk menjauhi. Maka dimakruhkan oleh para ulama jika ya Allah, hadar rajul masgul bil akal. Maka disebutkan di dalam hadis ini bahwa Nabi amlakakum liirbihi bihi Nabi itu paling kuat menjaga syahwahnya daripada kalian semua. Maka maknanya di sini jika seseorang tidak mampu untuk menahan dirinya, ditakutkan dengan memegang dan mencium, maka masuk kepada perkara yang berhubungan dengan jima, harus membayar kafarah dan masuk kepada perkara yang dosa besar, maka di sini lebih baik dia meninggalkan perkara ini. Ini dia yang kita inginkan hukumnya makruh. Maka ini perkara yang sebelum terakhir. Dan perkara yang terakhir dari permasalahan makruhat, perkara-perkara yang makruh yang ada sembilan, yang rajih dia itu makruh, adalah al iqtar minan naum fi gairi hajah. Banyak tidur di bulan Ramadan maka mulai dari sahur, kemudian sholat fajar, langsung tidur. Setelah itu bangun duhur. Setelah duhur bangun, sholat duhur, langsung tidur lagi. Bangun adan asr. Setelah adan asr, duduk sebentar, menyiapkan berbuka, kemudian buka puasa. Maka terus seperti itu di siang Ramadan. Banyak tidur. Maka ini pun dari perkara yang makruh. Ini perkara yang terakhir. Dan telah dinukilkan dari para ulama yang membicarakan tentang makruhnya ini seperti Al-Qadi Iyab dan juga Ibnu Juzai. Adapun wajah al karohah inal Goyah alati min ajliha khalaqallahul khalq hiyal ibadah. Kama kala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma siwa dzalika kanaum fahuwa wasilah la goyah. Bal hadhil wasilah sabilul wusul ilal goyah as-samiyah alati khuliqal khalq min ajliha. Wa yuhtasabu man yanam liyakum akhir lail au tarawih wa yuqawi asyam fin nahar walakin idza kathura fin naum bila hajah wa khususan fi syahri Ramadan wa huwa syahrul mujahadah wa talabil ilm wa qiraatil Qur'an bal jihadun fi sabilillah fayukrah karaha syadidah idza qada fihi as-saim jalla waqtahu linaum hatta yafutah min kulli sabilil khair. Maka dimakruhkan bagi seorang yang berpuasa khususnya di bulan Ramadan untuk tidur. Seperti yang kami sebutkan dari pagi, kemudian siang, kemudian sore, semuanya habis waktunya untuk tidur karena bulan Ramadan adalah bulan mujahadah. Mujahadah dalam menuntut ilmu. Mujahadah dalam beramal ibadah dan mencari rizki untuk anak dan istri, maka tidak dipakai untuk tidur. Dan dengan seseorang yang hanya tidur berapa dari waktu yang terluangkan dari ibadah. Maka tidur itu sangat penting untuk menguatkan di siang Ramadan dan juga untuk di malam-malam Ramadan begadang melaksanakan sholat malam ataupun tilawatul Quran. Namun tidur dalam keadaan berlebihan maka dia makruh dari segi wajah pendalilan makruhnya, kita ini diciptakan untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bukan hanya sekedar tidur di siang hari Ramadan dan di malam tidur pula. Lalu pendalilannya mana? Disebutkan oleh penulis di dalam matan hadis yang masyhur diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Ibnu Abbas, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam nikmatan magbunun fihi makatsirun minan nas as-sihhatu wal Dua kenikmatan kata Nabi. Yang banyak manusia itu melalaikannya. Di saat mendapati dua perkara ini banyak dilalaikan. Yang pertama adalah as dan yang kedua al-faragh. as maknanya dia dalam keadaan sehat. Berapa banyak manusia yang lalai di saat dirinya sehat, tidak melaksanakan sholat lima waktu. Padahal dirinya sehat. Dan sholat itu adalah perkara yang wajib. Bahkan seorang muslim yang tidak sholat bertahun-tahun, dihukumi dia itu kafir. Keluar dari Islam. Karena bunyal Islam ala koms, Kata Nabi di hadis Ibnu Umar yang mutafakun alaih, Hujum ala haula. Maka salat itu adalah rukun dari Islam. Ta'al malak. Kutulak ana hujum ala haula. as salah. Wa anta turitu hajimu. Maka di sini orang-orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja bertahun-tahun kafir keluar dari Islam bukan ucapan saya tetapi ucapan Nabi. Nabi kita yang mengucapkan seperti di dalam hadis Ibnu Umar, Islam itu dibangun atas lima perkara. Di antaranya melaksanakan sholat. Maka orang-orang yang tidak melaksanakan sholat dengan sengaja meninggalkan sholat, maka dia itu keluar dari Islam. Karena fondasi Islamnya tidak berdiri. Kemudian di hadis Jabir Diriwayatkan oleh Imam Muslim al-ahad bainal Islam wal kufur wa syirk tarkus salah. Bahwa yang menjadi pembatas dan pembeda seorang muslim dengan musyrik dan kafir adalah salat. Maka bagaimana seseorang muslim yang mengaku KTP saya Islam, saya muslim, tetapi tidak salat? Apa bedanya muslim ini dengan kelompok Yahud, kelompok Nasoro, ataupun orang Hindu ataupun Buddha yang tidak melaksanakan sholat. Apa bedanya? KTP-nya saja yang beda. Tertulis Islam, namun rukun Islam tidak ada padanya ditegakkan. Maka dengan ini pun kami menasehati semua dari kaum muslimin untuk kembali kepada Allah. Takutlah kepada Allah. Tidaklah diciptakan manusia itu kecuali untuk beribadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah dijadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadanya. Maka jangan dilalaikan dengan perkara dunia. Berapa juta yang diterima setiap hari? Bahkan berapa miliar yang diterima dalam sebulannya? Namun dia tidak melaksanakan salat, maka semuanya adalah sia-sia. Karena dia akan masuk kepada kekufuran di hari kiamat tidak akan bermanfaat dari harta dan dari kekuasaannya karena tidak melaksanakan salat lima waktu. Maka di sini pun nanti berhubungan dengan bagaimana sangat kontradiksi orang-orang yang tidak sholat kemudian dilihat di bulan Ramadan. Kebanyakan mereka pun tidak puasa. Kenapa? Karena lubuk isi hati mereka berteriak. Gimana saya puasa? Sholat aja saya enggak. Akhirnya kita dapati melihat dari orang-orang yang tidak sholat setiap harinya, maka tidak berpuasa. Karena kontradiksi. Ada di dalam hatinya itu suatu kejanggalan. Bagaimana setiap hari saya tidak sholat kemudian saya menahan lapar dan minum untuk Allah. Padahal Allah memerintah kami untuk melaksanakan ibadah sholat yang lima waktu. Dan saya mencuri-curi. Malas-malas. Kadang sholat hanya sepekan sekali, Jumat saja. Ataupun sholat hanya maghrib saja. Kebetulan di masjid banyak orang maghrib, yalah ikut maghrib. Lalu duhur, asar, fajar, isya, tidak kelihatan. Maka di dalam hati mereka ada paradoksisme. Ada pertempuran di dalam hatinya. Bagaimana saya mau berpuasa kepada Allah menahan lapar dan haus? Salat saja yang mudah saya lari darinya. Maka bisa dilihat kebanyakan orang yang tidak berpuasa dilihat ternyata dia tidak pernah sholat. Maka orang-orang yang tidak pernah sholat agar bertobat kepada Allah karena adab Allah itu sangat dekat dan maut itu akan menjemput kapanpun anytime anywhere kita tidak mengetahuinya maksud hati untuk bertobat ternyata sang maut menjemput lebih dahulu maka dia akan dicabut dalam keadaan orang yang meninggalkan salat ya dan billah maka sebelum masuk kepada bulan Ramadan, bulan yang suci, di mana kita melaksanakan ibadah Ramadan, maka di awal-awal syakban yang Ramadan hanya sekitar 25 hari, kurang ataupun lebih, banyaklah kita bertobat kepada Allah. Marilah kita memperbaiki diri. Yang tidak salat, mulai dari sekarang melaksanakan salat. Agar nanti di saat bulan Ramadan, tidak ada perang batin di dalam hatinya. Kenapa saya tidak berpuasa? Karena saya tidak sholat. Sholat saja yang gampang saya tinggal. Apalagi menahan lapar dan haus. Untuk siapa? Untuk Allah. Allah saya tinggalkan tiap hari lima, lima kali dipanggil. Hayya ala salah, hayya alal falah. Aku tidak memenuhinya. Maka bagaimana di bulan suci ini aku menahan lapar dan haus? Maka kebanyakan mereka tidak peduli dan tidak takut kepada Allah karena mereka meninggalkan sholat. Maka inilah yang bisa kita berikan dari pelajaran kita makna dari magbunun fihima ae du khusran fihima. Magbunun fihima katirun minan nas. Banyak manusia yang diberikan kesehatan. Namun tidak melaksanakan sholat dan puasa. Dan juga diberikan waktu luang tetapi tidak diberikan untuk sholat dan berpuasa, maka kedua kenikmatan ini akan kita sangat membutuhkannya di saat datang waktu penyesalan. Di saat kita dimatikan, maka akan menyesal. Oh, seandainya dihidupkan kembali ke dunia, aku akan melaksanakan sholat. Aku akan melaksanakan puasa. Maka penyesalan itu datang di akhir, bukan di awal. Maka oleh sebab itu, kembali kepada hadis magbunun nikmatan magbunun fihi makathirun minan nas asihatu wal farad dari dua perkara kenikmatan yang banyak manusia tidak mensyukurinya adalah di saat diberikan kesehatan dan waktu luang. Maka kesehatan dan waktu luang itu adalah kenikmatan yang Allah berikan. Maka kita meminta kepada Allah agar Allah memudahkan kepada kita untuk mensyukurinya. Dari kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum subhanakallahumma bihamdika. Asyadu an la ilaha illa